Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab istihbabul hati indal liqa'i wa basyashatil wajahi Sunnahnya berjabat tangan ketika berjumpa dan berwajah ceria. Watakbilu yadir rojuli soleh dan mencium tangan orang soleh. Watakbil waladihi syafqatan mencium anak karena sayang. Wa mu'anaqatil qadim min safarin dan memeluk orang yang datang dari safar. Wa karohiyatul inhina <clears throat> dan dimakruhkannya inhina Nah, sekarang kita membahas tentang <clears throat> mencium tangan orang soleh. Imam Nawawi menyebutkan dua hadis yang beliau jadikan dalil sunnahnya untuk mencium tangannya orang soleh. Dalil yang pertama telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dalam sebuah hadis dua orang Yahudi yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya tentang pertanyaan sembilan larangan yang Allah Taala larang kepada Bani Israel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sembilan larangan itu dan semuanya larangan kepada Bani Israel dan yang lainnya yaitu umum kecuali yang nomor sembilan yang terakhir khusus kepada orang Yahudi. Kemudian riwayatnya disebutkan <clears throat> faqabbala yadahu wa rijlahu. Kemudian dua orang Yahudi itu mencium tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencium kakinya, mencium kaki beliau. Setelah itu dua orang ya- Yahudi ini mengatakan nasyhadu annaka nabi. Kami bersaksi bahwasanya kamu adalah seorang nabi. Maka Rasulullah bertanya, "Lu kenapa kalian tidak beriman, <clears throat> tidak masuk Islam?" Maka mereka mengatakan, "Karena kami takut jika kami masuk Islam, kami akan dibunuh sama orang-orang Yahudi yang lainnya." Akhirnya mereka tidak beriman. Ini hadis yang pertama yang dijadikan dalil oleh Imam Nawawi akan sunnahnya berjabat tangan. <clears throat> hadis yang kedua Kata beliau, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma <clears throat> kisatan qala fiha Fadanauna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu <clears throat> dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan dalam sebuah kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa para sahabat sebagai utusan perang sampai akhirnya ketika mereka pulang dari safar fadanauna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. <clears throat> Kemudian kami mencium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Sanad hadis ini sanadnya lemah karena ada seorang rawi namanya Yazid bin Abi Ziyad. <clears throat> Yazid bin Abi Ziyad ini seorang rawi yang kuat hafalannya. <clears throat> Tetapi ketika dia tua, ketika sudah mulai uh, beliau itu sudah mulai tua, maka hafalannya berubah. Hafalannya berubah sehingga hafalannya mulai kacau. Ketika hafalannya kacau, sehingga bercampur antara riwayat ini dengan riwayat yang lainnya. Akhirnya uh, orang ini dibaifkan oleh para ulama. <clears throat> Yaitu Yazid bin Abi Ziyad. <clears throat> Sehingga kalau saya Salim bin Id al-Hilali beliau mengatakan hadis ini baif. Tetapi sebagian ulama eh, menguatkan hadis ini, yaitu disahihkan hadis ini karena ada penguat yang lainnya. Yaitu ada beberapa penguat atau namanya tawabi, penguat hadis ini sehingga bisa terangkat. Misalkan ada sebuah riwayat yang menjadi penguat hadis ini, penguat bahwa mencium tangan itu juga dikerjakan oleh utusan-utusan yang datang ke Rasulullah SAW. Misalkan riwayat dari hadis Zari radhiyallahu anhu. Dan Zari ini termasuk salah satu utusan dari Abdul Qais yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau cerita, "Qadimna kami datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ke Madinah. Maka kami tanya, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian ada orang yang mengatakan, "Dzalika dzaka Rasulullah." Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika ditunjukkan, saya mendekat kepada Rasulullah SAW. Fa'akhot nabiyadehi. Kami mengambil kedua tangannya Rasulullah SAW. Warijelehi dan kedua kaki beliau nukabil nukabiluhuma dan kami mencium keduanya, <clears throat> yaitu mencium tangan dan kakinya Rasulullah SAW. <clears throat> Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari tetapi bukan dalam sahihnya, dalam kitab Adabul Mufrad. Demikian juga Abu Dawud dan yang lainnya. Dan hadis ini juga ada seorang rawi yang lemah, yaitu namanya Ummu Aban. Ini juga rawi yang lemah, tetapi ketika digabung-gabungkan, maka riwayatnya menjadi sahih uh, hasan. Sebagian menghasankan riwayat ini karena banyaknya jalan. <clears throat> Intinya berbicara masalah mencium tangan orang soleh, Mencium tangan orang soleh itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh karena itu termasuk perkara yang diriwayatkan juga di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beberapa sahabat itu mereka datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian memegang tangannya Rasulullah kemudian menciumnya. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan tetapi ketika Rasulullah mendiamkan para sahabat yang datang kepada beliau dan mencium beliau, maka menunjukkan berarti <clears throat> perkara seperti itu hukumnya dibolehkan. Tetapi walaupun ada riwayat yang menyebutkan seperti ini, tetapi kita juga mendapatkan riwayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, ada riwayat yang sahih yang disebut oleh Imam Nawawi juga di sebuah riwayat tentang pertanyaan para sahabat ke Rasulullah SAW apa yang dikerjakan ketika kita berjumpa dengan saudara kita. Lalu kita jelaskan riwayatnya dalam uh, eh, Riyadus Solihin yaitu dari Hanbalah bin Abdullah As-Sadusi. Beliau bercerita dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, qala rajulun ada orang yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi bertanya, Ya Rasulullah, ahaduna yalqa as-sadiqahu. Salah seorang di antara kami berjumpa dengan temannya. Ayan hanilahu. Apakah menghormatinya itu dengan cara inhina, menunduk? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak. Kemudian sahabat itu bertanya lagi. <clears throat> Afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu? Apakah memeluknya, kemudian menciumnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah bertanya, fayusafihahu kalau berjabat tangan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan naam iya. Yang benar adalah berjabat tangan. Kalau kita membaca hadis ini, <clears throat> menunjukkan bahwa sunnah ketika berjumpa itu adalah berjabat tangan. Sunnah, sunnahnya ketika berjumpa itu adalah berjabat tangan, bukan mencium. Bukan mencium tetapi berjabat tangan. Tetapi ber, uh, mencium itu mencium itu memang sudah ada riwayat dalam masalah ini. Bahkan sebagian ulama mengarang sebuah kitab mengumpulkan riwayat-riwayat tentang sahabat-sahabat yang mencium tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Sehingga dalam masalah ini pembahasan panjang dalam masalah ini, tetapi kita katakan bahwa memang ada beberapa sahabat yang mencium tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak semua sahabat. Dan kalau kita kumpulkan riwayat-riwayat yang ada, sahabat yang mencium tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga orang Yahudi, mereka itu adalah orang yang belum pernah berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi kisah Yahudi <clears throat> yang mencium tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mereka malah belum masuk Islam. Kenapa? Karena mendapatkan jawaban yang benar. Setelah itu akhirnya dia mencium tangannya. Demikian juga beberapa sahabat utusan dari Abu Qais dan yang lainnya itu juga belum pernah berjumpa sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dibahas panjang lebar juga oleh Syalbani dalam kitab beliau silsilah Al Ahadith As Sahihah. Jadi yang pertama Beliau mengatakan ringkasannya setelah panjang lebar beliau menyebutkan riwayat-riwayat perdebatan panjang dalam masalah ini. Akhirnya beliau mengatakan misalkan beliau menyebutkan juga dalam kitab Adabul Mufrad riwayat dari Jabir bin Abdullah <clears throat> Itu juga panjang juga yang menunjukkan bahwa mencium itu juga nggak pernah dikerjakan oleh para sahabat. Misalkan sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah, kalau mereka berjumpa sama Rasulullah, mereka tidak mencium. Mereka berjabat tangan biasa sama Rasulullah SAW. Demikian juga ketika Rasulullah meninggal dunia, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, itu pun juga tidak dicium tangannya oleh para sahabat yang lainnya. Maka intinya, eh, Bani mengatakan, Wa takbilul yad saya bacakan ucapan ini, ucapan terakhir Syalbani ketika membahas masalah mencium tangan. Setelah panjang lebar beliau sebutkan, beliau mengatakan, Wa amma takbilul yad, sedangkan mencium tangan, Fafil babi ahadithu wa atharun kathiratun. Memang dalam bab ini, banyak hadis dan banyak riwayat. Yadullu majmu'uha ala subuti dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasalaf. Kalau kita kumpulkan semuanya, menunjukkan bahwa mencium tangan orang soleh itu memang benar ada. Diriwayatkan di Rasulullah SAW, demikian juga para ulama salaf. Maka beliau mengatakan, itu beliau tidak mengingkari masalah hadis-hadis yang bercerita tentang mencium tangan orang soleh. Tapi beliau mengatakan, Fanara jawaza takbili yadil alim idha tawaffarat asyurutul atiyah. Maka kami berpendapat bolehnya mencium tangan orang soleh, orang yang berilmu, jika terdapatkan tiga syarat. <clears throat> jika tiga syarat ini dijalankan, maka hukumnya dibolehkan. <clears throat> yang pertama kata beliau, Allah yukhadu adatan. Tidak boleh dijadikan sebagai adat istiadat. Apalagi dijadikan sebagai budaya. Setiap berjabat tangan dengan orang itu pasti cium tangan. Setiap berjabat tangan pasti cium tangan. Itu sudah menjadi adat kalau seperti ini. Kata beliau, kalau seperti ini hukumnya tidak dibolehkan. Bihaitu yatatabba al-alim alamat eh, alamat diyadihi ila talamidatihi. Sampai karena budaya, setiap orang yang berilmu, orang yang soleh itu berjabat tangan, mesti menjulurkan tangannya untuk dicium. Saking budayanya. <clears throat> kalau seperti ini, hukumnya tidak dibolehkan. Tetapi kalau kita perhatikan Rasulullah SAW Waslam itu <clears throat> kalau kita lihat cerita-cerita riwayatnya itu yang mencium itu kan keinginan sahabat dan Rasulullah tidak pernah menjulurkan tangannya sehingga setiap orang itu datang mesti langsung dijulurkan orang cuma cium tangan saja Rasul juga tidak pernah seperti itu tetapi ketika para sahabat itu datang atau orang Yahudi itu langsung mereka itu ngambil tangannya Rasulullah menciumnya dan Rasulullah tidak pernah menjulurkan tangannya untuk dicium. Maka kalau itu menjadi adat istiadat, kalau seandainya ini adat, benar, saya para sahabat itu sering sholat di masjidnya Rasulullah SAW. Para sahabat hidup bersama Rasulullah SAW di masjid. Bahkan beliau biasa safar sama Rasulullah SAW, Tetapi tidak dari riwayat para sahabat yang di masjid giliran cuma tangan, tangannya Rasulullah SAW itu giliran. Padahal Rasulullah itu zatnya barokah. Wa yatatabba'u ulai ala tabarruki bidzalika. Sampai akhirnya kata beliau kata Syalbani, adat seperti ini, budaya seperti ini menjerumuskan orang untuk ngelap berkah di tangannya orang soleh. Ini yang bahaya. Kenapa? Karena barokahnya zat, barokah itu ada dua. Ada barokah yang namanya barokah maknawi. Kalau barokah maknawi, semua orang adat. Misalkan orang soleh itu ada nggak barokahnya? Kita boleh nggak ngelap berkah? Boleh. Tapi yang kita lap berkahnya itu barokah maknawinya. Ilmunya, kesolehan dia. Kita boleh mengambil barokah dari ilmunya orang itu. Demikian juga dari kesolehannya. Dari berteman dengan orang itu. Berteman dengan orang soleh barokah. Tetapi dinamakan dengan barokah maknawi. Kemudian yang kedua ada namanya barokah hissi. Barokah zat. Tangannya barokah, bajunya barokah, demikian juga keringatnya barokah. Ini khusus para nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu, hati Rasulullah SAW alaihi wasallam itu, beliau itu ketika cukur rambut saja, rasul itu kalau cukur rambut, rambutnya itu rebutan para sahabat untuk mendapatkan. Sampai akhirnya Rasulullah itu kalau cukur rambut, memerintahkan seorang sahabat untuk mengumpulkan dan membagi satu-satu yaitu rambutnya itu dibagi ke satu-satu para sahabat. Satu sahabat dapat satu helai rambut, ini dapat satu helai, ini dapat satu helai. Kenapa? Karena barokah. Tetapi kalau rambutnya orang soleh, seorang kiai misalkan, ini bukan barokah. Kobokan tangannya misalkan, ketika selesai makan, kemudian kobokan tangannya barokah. Tidak. Barokahnya orang soleh itu ada pada keimanan dia. Ada pada ilmu dia. Ada pada kesolehan dia. Bukan zatnya. Kalau zatnya itu khusus para nabi dan rasul. <clears throat> Maka kalau orang mencari berkat dari zatnya orang soleh, yang ini yang bahaya. Fa'inna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ing yaduhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu walaupun beliau dicium tangannya, fa'inna maka nadzalika ala nadroh kata Syalbani, tetapi itu sangat jarang sekali kejadian ini. Apakah setiap hari ada seorang sahabat yang mencium tangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada riwayatnya. <clears throat> Yang ada riwayatnya kalau kita kumpulkan itu jarang sekali. Ada seorang sahabat yang belum pernah berjumpa sama Rasulullah ketika ketemu cium tangan. Ada juga sahabat yang diutus sama sebuah kabilah ketika berjumpa tanya-tanya masalah permasalahan dijawab benar setelah itu cium tangan. Tapi tidak menjadi budaya. Sehingga jarang sekali yaitu kejadian mencium tangan itu sangat jarang sekali di zaman Rasulullah SAW. Wa makana kadzalika jika memang kondisinya seperti ini, fala yajuzu ala sunnatan mustamirratan. Maka tidak boleh mencium tangan orang soleh itu dijadikan sebagai budaya yang dikerjakan setiap saat dan setiap waktu. Kama huwa ma'luman minal qawaidil fikhiyah. Demikian juga ini sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab kaidah-kaidah fikih. Kalau orang mau pelajari fikih nanti akan paham kaidah-kaidah seperti ini. Ini yang pertama. <clears throat> Jadi yang pertama, mencium tangan orang soleh itu tidak boleh dijadikan sebagai budaya. Dijadikan sebagai adat. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka zaman itu tidak ada budaya mencium tangan orang soleh itu tidak ada budaya. Tetapi kalau ada orang mencium, karena suatu ketika saja mengharuskan mencium, maka itu bukan dilarang juga, tidak dilarang juga. Kemudian syarat yang kedua kata beliau, Allah yad'u wa dzalika ila takaburil alim ala ghairihi. Kemudian yang kedua, jangan sampai mencium tangan orang soleh itu mengakibatkan sombongnya orang yang berilmu. Orang yang soleh itu menjadi sombong. Waru'yatihi linafsihi. Dan dia melihat orang lain itu nggak ada apa-apanya. Sehingga kalau dia itu masuk ke sebuah tempat, seakan-akan orang itu semuanya di bawah semuanya. Rasulullah SAW itu paling membenci sifat yang seperti ini. Yaitu memuji seseorang dengan cara berlebihan. Rasulullah SAW itu ketika ada orang yang datang kepada beliau memuji Rasulullah SAW itu berlebihan. Padahal Nabi Muhammad itu layak untuk dipuji. Tetapi yang dilarang sama beliau itu adalah berlebihan. Rasulullah SAW mengatakan, Latu turuni kama atratin nasoro Isa bin Maryam. Jangan berlebihan. Kalian mencela, memuji saya Sebagaimana berlebihannya orang-orang Kristen memuji Nabi Isa alaihi salam. Saya itu manusia biasa. Cuma diangkat oleh Allah sebagai Rasul saja. Fakulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakan untuk saya, Rasul Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Berdiri misalkan. Orang ketika datang, semuanya berdiri. Yaitu menghormatinya dengan cara berdiri. Rasulullah marah sekali seperti ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan siapa yang ingin dihormati orang lain dengan cara berdiri, bawa maka maq'adahu minan nar. Hendaknya dia nanti duduk di kursi neraka jahanam. Ketika datang seorang ke Rasulullah SAW mengatakan anta sayyid. Wahai Rasulullah, engkaulah penghulu. Menggunakan kalimat as-sayyid. Jadi di sekarang pun banyak orang-orang yang julukannya as-sayyid fulan, as-sayyid, as-sayyid, as-sayyid. Rasulullah SAW ketika dipuji dengan julukan as-sayyid, beliau marah sekali. Maka Rasulullah mengatakan as-sayyidu huwallah. Sayyid itu hanya Allah Ta'ala. Itu kalau pakai alif lam, ini yang tidak dibolehkan itu pakai alif, alif lam. Kenapa? Alif lam itu menunjukkan akan kesempurnaan. Kalau dinamakan dengan as-sayyid berarti penghulu yang paling sempurna. Maka Rasulullah mengatakan as-sayyid penghulu penghulu yang paling sempurna itu hanya Allah Ta'ala. Tetapi kalau dinisbatkan kepada kita boleh Sayyidina Muhammad boleh. <clears throat> penghulu kami. Tetapi kalau penghulu yang paling sempurna yaitu pakainya alif lam, maka itu tidak dibolehkan kecuali hanya untuk Allah Ta'ala saja. Dan itu memang terkadang memang ada seperti ini, orang itu kalau memuji seorang yang berilmu berlebihan, itu orang itu nggak bisa menjaga hatinya. Berat sekali bagi orang itu menjaga hatinya. Apalagi sampai pujian-pujian seperti ini, ini bagi orang yang memiliki hati, lemah hati itu, Pasti syaitan itu akan masuk ke dalam hati itu. Sehingga membuat orang itu sombong, orang itu ucup terhadap dirinya. Dan itu juratan syaitan yang paling berbahaya. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan siapa yang memuji kamu. Misalkan ada orang memuji saya berlebihan. Maka lempar di mukanya kerikil. Ambil kerikil, lempar di atas mukanya orang yang memuji kita ini. Kenapa? Kata para mengatakan pujian itu mudillatut tabi' Pujian itu merupakan kecelakaan bagi orang yang dipuji. Orang yang dipuji itu akan celaka dengan itu. Dan fitnahnya bagi orang-orang yang diikuti. Yaitu uh, pujian itu mudhillatil madbu merupakan kehinaan atau merupakan uh, fitnah bagi orang-orang yang diikuti, yang dipuji dan sebagai kerendahan bagi orang-orang yang mengikuti. Maka tidak boleh orang itu memuji kita berlebihan. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang memuji kamu berlebihan, maka ambil kerikil, lempar di mukanya. Kenapa? Karena itu fitnah bagi kita. Kita belum tentu bisa menjaga hati kalau kita itu dipuji berlebihan. Karena tabiat manusia itu semua kita pasti suka dipuji. Tidak ada di antara kita itu yang tidak mau dipuji. Tabiat hati kita pasti suka dipuji. Dan rupanya hancurnya kita itu kalau kita itu dipuji. Semakin kita itu dipuji oleh orang pelebihan, akhirnya hancur juga hati kita. Kita nggak bisa menjaga diri. <clears throat> Kemudian ketiga kata Syalbani, syarat orang itu mencium tangannya orang soleh itu Allah yu'addi dhalika ila ta'ti di sunnatin ma'lumah. Jangan sampai mencium tangan itu sampai meninggalkan sunnahnya yang datang dari Rasulullah SAW. Sunnahnya apa? Rasul itu menjelaskan sunnahnya kalau berjumpa dengan teman kita itu jabat tangan. Bukan mencium tangan, tapi jabat tangan. Jangan sampai kita itu karena pengen menjalankan cium tangan kepada orang soleh, akhirnya nggak jabat tangan. Yaitu kalau seandainya mau mencium terkadang, boleh, tapi jabat tangan dulu. Jadi asalnya itu jabat tangannya, bukan menciumnya. Jabat tangan, setelah jabat tangan kalau mau dicium, tetapi tidak jadikan sebagai adat. Terkadang saja tidak ada masalah dicium tangannya, tapi setelah jabat tangan. Kenapa? Karena sunnahnya itu jabat tangannya. Itu yang sunnahkan dari Rasulullah SAW. Tetapi kalau orang soleh datangnya kayak gini, kita cuma cium, cium, cium. Lah kapan jabat tangannya? Rebutan karena yang ngantre panjang sekali yang mencium tangan. Orang solehnya cuma kayak gini dok. Cium, cium, cium, cium, cium, cium. Lah terus kapan jabat tangannya? Gak ada waktu untuk jabat tangan. Nanti kita tangan lama-lama nanti dimarahi sama sebelah kita. Karena ngantri. Sehingga kata beliau, jabat tangan ini, ini sunnah. Yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu jabat tangan. Jangan sampai nanti mencium tangan itu malah menghilangkan sunnahnya Rasulullah SAW. Fa'innaha masyuru'atun bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa qulihi Karena kalau jabat tangan itu sunnah syariat yang dikerjakan sama Rasulullah dan diucapkan sama beliau. Sedangkan mencium tangan Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Tetapi kalau jabat tangan Rasulullah memerintahkan. Tapi kalau mencium tangan Rasulullah tidak pernah memerintahkan dan Rasulullah juga tidak pernah memberikan tangan kepada para sahabat untuk diciumnya. Tetapi itu perbuatan para sahabat saja yang mencium tangannya Rasulullah SAW. Oleh itu berarti sunnah berjabat tangan itu lebih tinggi daripada daripada mencium tangan. Maka jangan sampai mencium tangan malah menghilangkan sunnah berjabat tangan. wah sababun syar'iyun. Dan berjabat tangan itu pahalanya, itu merupakan amal syar'i. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menjelaskan pahalanya itu litasaqati dzunubil mutasafihin. Apa manfaatnya berjabat tangan itu untuk menghapuskan dosa-dosa antar keduanya. Sedangkan mencium tidak ada pahalanya. Mencium tangan pahalanya apa? Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa siapa yang mencium tangannya orang soleh dapat eh, pahala 100 derajat misalkan. Tidak ada. Yang ada itu siapa yang berjabat tangan, dosa di antara keduanya itu berguguran. Kamaruya fi ghairiha fi ghairi ma haditsun wahid. Sebagaimana telah kita sebutkan riwayat banyak tentang keutamaan orang yang berjabat tangan. Itu pahalanya banyak. Tetapi kalau pahala mencium tangan itu tidak ada. Tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW tentang pahala orang yang mencium tangannya orang soleh. Fala yajuzu ilgha'uha min ajli amrin ahsani ahwalihi annahu jaiz. Maka jangan sampai kita meninggalkan sunnah dengan sesuatu yang pol-polnya itu, kata beliau, hukumnya itu paling pol saja boleh. Jadi ini ada perkara yang mubah, ada perkara yang sunnah. Ada perkara yang wajib. Jadi mubah itu kan tingkatannya bahwa ada mubah, ada sunnah, ada wajib. Jangan sampai kita tinggalkan perkara yang sunnah karena kita sibuk mengamalkan yang mubah. Mencium tangan orang soleh itu mubah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan dan Rasulullah SAW tidak pernah memberikan balasan pahala. Demikian juga para sahabat pun juga tidak semuanya mencium tangannya Rasulullah SAW. Tetapi kalau berjabat tangan, sunnah. Jangan sampai kita menjalankan sesuatu yang mubah, yang boleh, tetapi malah kita meninggalkan sesuatu yang disunahkan dari Rasulullah SAW. Walaupun dalam masalah ini, ini pun juga terjadi perbedaan panjang di antara para ulama. Masalah berjabat tang uh, mencium tangan ini, intinya bahwa Allah alam mencium tangan itu boleh. Tetapi dengan syarat yang kita sebutkan tadi, yang pertama jangan dijadikan sebagai adat istiadat atau budaya. Kemudian yang kedua, jangan sampai membuat orang yang dicium tangannya itu, orang solehnya itu menjadi sombong dan menganggap dia lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian yang ketiga, jangan sampai meninggalkan sunnahnya Rasulullah SAW yang pasti yaitu berjabat tangan. Karena berjabat tangan itu lebih sunnah daripada mencium tangannya orang soleh. Ya, sampai di sini oleh karena itu, ucapan Imam Nawawi tadi yang kita sebutkan dalam bab yaitu Imam Rawi mengatakan dalam babnya itu watakbiru ya dirojuli soleh dan sunnahnya mencium tangan orang soleh di judul babnya itu. Maka kita katakan itu tidak menjadi budaya. Tetapi kalau menjadi budaya maka itu tidak ada dalilnya. <clears throat> ya sampai di sini wa akhiru da'wana sallallahu alaihi wa sallam